PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur. Benar dugaanku. Kau ternyata adalah perampok-perampok. Hmm, baiklah. Sekarang kau pergilah. Aku bisa mengampuni kesalahanmu. Karena mungkin kau mendapatkan ini dari luar kerajaan Karang Sedana. Setan, setan, kaulah yang perampok. Kembalikan milikku itu. Oh, oh. Kembalikan, kembalikan milikku itu. Kakang, oh. agaknya ah. kita harus menutup mulut mereka semua. Orang ini dapat menyusahkan kita jika kita biarkan tetap hidup. Baiklah, kau bereskan kedua orang tua itu. Ah, tapi biarlah anak gadisnya biarkan. Aku melihat wajahnya cantik. Anak itu dapat menghibur kita pada malam yang dingin seperti ini. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. <laughs> mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih, Pak. Prokol, obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. kita lakukan, ah, Pak. Perampok, perampok biadab. Ah, kalian benar-benar licik. Kalian adalah perampok yang berkedok prajurit. Ya. Kau memang benar-benar ingin mati, Pak Tua. Ah, bunuhlah aku, perampok setan. Tapi jika kau memang masih memiliki setitik rasa kemanusiaan, kau pasti akan membiarkan kedua perempuan ini hidup. Setan, memang kau harus mati. Hiya! ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mules diare datangnya mendadak. Bikin kita bingung, nabrak-nabrak. Stop, stop dengan entro stop. Entro stop, stop kret, obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop kret. Makanya makan si makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disantri stop dengan Entrostop. Produksi Kalbe Farma. rasa. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita C.C. Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-55 ini didukung oleh Margaret sebagai Intan Pandini, Joko sebagai Kicangkara, Dedi sebagai kakek pengemis, Wiwi sebagai bibi, Rudi sebagai peronda satu, Herman sebagai peronda dua, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Mamang Puraya yang terkena racun yang dilemparkan oleh Raden Purbaya mati terbunuh oleh cerangkong hidup. Dan kemudian meninggalkan Bukit Batu Larang setelah berhasil mengambil kitab ajis Madi Dewa Gila dan pil mujarab dari pendeta Sanata Dharma, serta membawa Raden Purbaya dan Raden Karmapala. Juga dikisahkan tentang kekisruhan di karang sedana yang sedang mempersiapkan 10.000 prajurit baru. kicang kara yang berada di kota raja memutuskan untuk segera meninggalkan karang sedana bersama-sama dengan istri dan kemenakannya Intan Pandini yang meninggalkan kota raja. Awas bu, Intan sembunyi, beronda itu datang. Uh, mereka, mereka sudah lewat pak. Ayolah, kita keluar dan lanjutkan perjalanan kita. Kemanakah tujuan kita sekarang, Pak? Sumedang larang. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Mari, Intan. Uh, iya, Paman. Malam semakin larut. Udara di sekitar kerajaan Karang Sedana terasa dingin menusuk tulang. Bintang-bintang yang bertaburan sedikit demi sedikit mulai hilang tertutup oleh awan hitam yang tebal dan Kicangkara sekeluarga yang sedang melakukan perjalanan malam untuk keluar dari Sedana baru saja berhasil melalui dua buah desa di luar kota raja. Kita beristirahat sebentar, Bu. Uh, bagaimana dengan luka-lukamu itu, Pak? Apa masih terasa sakit? Uh, uh, ti, ti, -t tidak, Bu. Tidak, Bu. sudahlah, Pak. Jika memang kau tidak kuat lagi melakukan perjalanan ini, kita kembali saja, Pak. Aku khawatir jika kau sampai jatuh sakit lagi, Pak. Uh, tidak. Tidak mungkin kita kembali lagi, Bu. Kita tidak akan mendapatkan ketenangan selamanya di Karang Sedana. Pasrahkan sajalah, Pak. Apa yang mau mereka ambil dari kita, Pak? Biarlah mereka ambil. Kita akan dapat hidup tenang walaupun tanpa harta, Pak. Ah, Bu, bukan masalah harta. Aku justru merasa rela jika harta ini hilang dengan begitu saja. Tapi yang justru membuat aku tidak dapat menerima adalah sikap mereka yang bagaikan perampok-perampok liar, Bu. Sikap mereka yang semena-mena menginjak martabat serta harga diriku. Ah, Karang Sedana bukanlah tempat kehidupan yang tentram. Kita harus tinggalkan tempat ini, Bu. Uh, Paman, ah. apakah uh, Sumedang Larang masih jauh dari sini? Ah, masih cukup jauh, Intan. Tapi sebelum siang hari besok, kita sudah keluar dari batas kerajaan Karang Sedana yang berbatasan dengan hutan Baka. Hutan Baka? Ya, hutan Baka adalah termasuk wilayah dari Sumedang Larang. Hutan besar itu dapat kita lalui kira-kira satu hari perjalanan. Ah, hujan, hujan akan segera turun, Pak. Lihatlah, Pak. Tak satu pun bintang yang tampak di langit. Ya, hujan akan turun. Pak, kita harus mencari tempat untuk berteduh, Pak. Bu, apakah kau ingin usaha kita ini gagal? Apakah kita akan kembali ke Karadana dan menerima hukuman di sana? Tapi, tapi hujan ini, Pak. Ah, kita cari pohon besar yang lebih rimbun. Hujan, Pak. Uh, ayo, ayo cepat sedikit jalannya, Pak. Uh, ayo, Intan. Ah, Paman, lihat itu. Di sana ada sebuah gubuk. Ah, uh, mana Intan? Di sana. ayo lebih. Saya melihat tadi ketika cahaya kilat menerangi hutan ini. Uh, ayolah, Pak. Kita ke sana. Oh, agaknya itu rumah kosong. Ayo cepat. Eh, eh, ayo masuklah. Rumah ini kelihatannya tidak berpenghuni. Hmm, gelap sekali. Tubuhku terasa dingin sekali, Bu. Ah, ah, Bibi, ah. jagalah paman. Biar saya akan mencoba membuat api. Melihat keadaan pamannya, Intan segera meraba-raba dalam kegelapan, berusaha mencari perapian. Dan dengan bantuan cahaya kilat yang sesekali menerangi bumi, Intan berhasil menemukan perapian di pondok itu dan dengan sisa-sisa kayu kering yang ada di sana, gadis itu berhasil menyalakan api untuk menghilangkan rasa dingin mereka. Ah, ah, sebelum masuk kemari, aku sempat melihat bahwa gubuk ini berada di pinggir jalan raya, Bu. Jalan yang cukup besar. Kita tidak berada di tengah rimbunnya hutan. Ah kita akan tinggalkan tempat ini, Pak. Setelah kau cukup beristirahat. Ya, kita memang harus segera meninggalkan tempat ini. Segera, Bu. Setelah hujan berhenti. Tapi, aku justru mengkhawatirkan perapian yang kau buat ini. Akan mengundang mereka yang lewat untuk berteduh, Intan. Uh, tapi, tapi bukankah Paman membutuhkan perapian ini? untuk menghangatkan tubuh paman? Ah, ya, kau benar. Aku membutuhkan api ini, Intan. Tapi sekaligus aku khawatir. Ah, celaka. Mereka sudah tiba. Ah, suara hujan ini membuat kita tidak bisa mendengar kedatangan mereka. Sudahlah, Pak. Kita hadapi saja. Apa mau mereka? Hai, ada cahaya di dalam gubuk ini, Kakak. Ayo, kita lihat ke dalam adik kita. Ah, mari, mari silakan masuk ke sana. Kita sama-sama menghangatkan diri di sini. Siapa kalian? Mengapa kalian ada dalam perjalanan malam-malam seperti ini? Uh, uh, saya sedang beristirahat malam ini. Dan besok saya harus melanjutkan kembali perjalanan kami. Siapa kalian ini? Oh, maaf. Saya adalah penduduk desa Pasir Luyu di Galuh. Dan kami sedang melakukan perjalanan menuju Sumedang Larang. Hei, dari Galuh hendak ke Sumedang Larang? Ya, benar Kisanak. Uh, eh, siapakah Kisanak ini? Kami adalah prajurit dari Karang Sedana yang sedang mengadakan perondaan. Hei, kau mengatakan hendak ke Sumedang Larang, mengapa kau tidak menyusuri Sungai Cimanuk? Mengapa kau memutar melalui Karang Sendana? Ah, kami tidak berani mengambil resiko Kisanak. Kami mendengar jalan di sepanjang sungai Cimanuk sudah tidak aman lagi. Hmm. Ada keperluan apakah hingga kalian melakukan perjalanan seperti ini? Uh, eh, kemenakan saya ini sudah rindu dengan orang tuanya Kisanak. Dan lagi ingin membicarakan mengenai masa depannya. Uh, ini Pak, bajumu sudah kering. Pakailah. Hei Pak tua, kulihat tubuhmu itu banyak terdapat bekas pukulan. Apa yang telah terjadi denganmu? Uh, Itulah kisana. Kenapa aku memutuskan untuk melaksanakan perjalanan memutar seperti ini? Sekelompok perampok mencoba untuk mengganggu kami kisana. Hmm. Lalu kau berhasil mengusirnya? Hmm. Uh, ya ya, A ah, -a ah, aku berhasil mengusirnya. Kisana. Ah, kau berbohong Pak tua. Luka yang kelihatan di tubuhmu bukanlah luka karena pertempuran, tapi itu adalah siksaan. Terlalu banyak luka kecil di tubuhmu Hah, kenapa kau membohongi kami? Apakah karena kau membawa harta banyak dan ingin menakut-nakuti kami? Oh, tidak sama sekali. Tidak, Kisanak. Ah, kami terpaksa harus membawamu ke pos kami. Kami mencurigaimu, Pak Tua. Ah, nah, hujan sudah mulai reda. Marilah kita keluar dari tempat ini. Eh, Pak. Uh, Tunggu dulu, Kisanak. Kenapa kalian membawa kami? Kami tidak mempunyai kesalahan apapun dengan kalian dan penduduk Karang Sedana ini. Sudahlah. Nanti saja kalian jelaskan semuanya di pos kami. Uh, uh, kisanak, Kisanak. Ini kami uh, hanya mempunyai ini. Ambillah untuk kalian berdua. Uh, biarkanlah kami pergi dari sini, Kisanak. Benar dugaan kami. Agaknya kalian adalah perampok-perampok yang berkedok sebuah keluarga. Kemarikan buntalan kalian itu biar kami memeriksanya. Uh, jangan, jangan, jangan Tuhan, jangan. Ini hanyalah bekal kami untuk di perjalanan. Hei, kita ambil buntalan orang itu. Uh, jangan, jangan, jangan Tuhan. Kemarikan buntalan itu, Pak Tua. Sebelum tangan kami yang kasar ini terus juga bicara. Agaknya kami harus merampasnya dari tanganmu, Pak Tua. Eh, jangan Tuhan, jangan Tuhan, jangan Tuhan. Sudahlah, Pak. Jangan Tuhan. Lepaskan saja, Pak. Tuhan. Pak. Tuhan. Ini kakang buntalannya. Ah. Hei, adik kita, kau lihat. Ah, benar dugaan. Kau ternyata adalah perampok-perampok. Hmm, baiklah, sekarang kau pergilah. Aku bisa mengampuni kesalahanmu. Karena mungkin kau mendapatkan ini dari luar kerajaan Karang Sedana. Ah. Setan, setan, kaulah yang perampok. Kembalikan milikku itu. Hiya, hiya, hiya. kembalikan, kembalikan milikku itu. Kakang, ah. agaknya kita harus menutup mulut mereka semua. Orang ini dapat menyusahkan kita jika kita biarkan tetap hidup. Baiklah, kau bereskan kedua orang tua itu. Ah, tapi biarlah, anak gadisnya biarkan. Aku melihat wajahnya cantik. Ah, anak itu dapat menghibur kita pada malam yang dingin seperti ini. Pak, Pak, apa yang harus kita lakukan, Pak? Perampok, perampok biadab. Ah, kalian benar-benar licik. Kalian adalah perampok yang berkedok prajurit. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. ya, ya, ya Kau memang benar-benar ingin mati, Pak Tua. Bunuhlah aku perampok setan. Tapi jika kau memang masih memiliki setitik rasa kemanusiaan, kau pasti akan membiarkan kedua perempuan ini hidup. Setan, memang kau harus mati. Mama, iya. mama, Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda flu dan pilek, demam atau disembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, prokol obatnya. Produksi Kalbi Farma. Ayo, ayo. Lepaskan. Ah, ayo. Lepaskan aku. Bibi. Lepaskan. Ah, lepaskan anak itu. Lihat. Lihat. Lihat. Kita bereskan wanita tua itu. Ayo, kau ikut aku manis. sini. Di pos kami, kau akan merasakan suasana yang hangat. Ayo, ayo. Prajurit peronda dari Sedana itu membokong ayo. Pandini yang menangis sambil meronta-ronta. Suara tangisan gadis yang malang itu sedikit pun tidak menimbulkan rasa iba di hati manusia yang telah kerasukan jiwa iblis. Akan tetapi dari jarak yang cukup jauh, terlihat sebuah bayangan yang berkelebat ringan, melayang menuju ke arah suara tangisan Intan Pandini. Berhenti! Hei, siapakah kau orang tua gila yang hendak mencari mati? Hah? Eh. Kau berani bersikap seperti itu? Tuhan, tolonglah saya. Paman dan bibi kami telah mati di dibunuhnya. Tolonglah saya. Ah, lepaskan anak itu. Hah? Orang tua gila. Hei, kita! Ada apa, Kakang? Bereskan orang ini. Aku tunggu kau di pos. Baik, Kakang. Uh, tunggu. Uh. Jangan lanjutkan langkahmu. Jika kau tidak ingin menjadi mayat. Ah, besar sekali sesumbarmu orang tua. Siapa kau? Hmm, cecunggung sepertimu tidak pantas untuk mengetahui siapa namaku. Hmm, agaknya kau dari perguruan pengemis. Atau kau sengaja memakai pakaian itu agar kau disangka adalah anggota perguruan pengemis. <laughs> Maaf di sana Aku tidak mempunyai waktu untuk melayanimu lebih lama. Lepaskan garis itu. Laki-laki tua yang mengenakan pakaian tambalan yang bersih dan terawat itu menjulurkan tangannya ke muka. Dan seketika itu juga, seleret angin tajam meluncur mengarah ke leher prajurit yang sedang membopong Intan Bandini. Ah, setan! Iblis tua! Kau, kau mempergunakan ilmu iblis! <laughs> Kemarilah, nak. Dekatlah padaku kakek. Tolonglah saya. Tolonglah saya. Tenanglah kau nak. Tenanglah. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa jika ada aku di sini. Eh, ya. Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Orang-orang seperti mereka memang sudah seharusnya dilenyapkan dari bumi ini. Hmm. Siapa nama kau, nak? Hmm? Kenapa kau bisa bersama mereka? Mereka merampok barang milik paman saya. Oh. Dan membunuh paman bibi saya di pondok itu, Kek. Hmm. Peganglah bungkusan ini. Hmm? <laughs> Terima kasih, Kek. Uh, ah, agaknya itu adalah permata-permata yang mahal. <laughs> Berbahaya sekali membawa barang-barang seperti ini, nak. Ah, mari kita lihat paman dan bibimu itu. Kemudian laki-laki tua yang berpakaian pengemis itu mengajak Intan Pandini kembali ke gubuk kecil untuk melihat keadaan paman dan bibinya. Sudahlah. Ha, marilah kita kuburkan jenazah kedua orang tua ini. Nah, setelah itu aku akan mengantarmu ke rumah keluargamu. Hmm? Uh, kenapa? Huh? Ah, ada apa, nak? Kenapa kau menangis seperti ini? Kemana aku harus pergi, kek? Aku sudah tidak mempunyai seorang saudara pun. Hmm. Ayah dan ibuku sudah mati dibunuh oleh perampok-perampok ganas. Ah, ah, jika demikian kau dapat tinggal bersamaku, nak. Akan tetapi aku adalah seorang pengemis yang miskin. Ah, apakah kau bersedia untuk tinggal bersamaku? Kalau kaki mau berbaik hati, hmm. antarkanlah saya ke gua larang, kek. Gua larang? Iya. Hmm. Siapakah yang akan kau temui di sana? Uh, saya mempunyai seorang kawan yang baik. Hmm. Kakang Saka. Dia adalah salah seorang pendekar dari Ning Sewu. Loh, Jeng Tati, kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Jeng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Propol Sirup. Propol Sirup, obat flu khusus untuk anak cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Propol Sirup manjur ya, Bu? Lina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya brokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Brokol, obat sirup, produksi Kalbi Farma. Sejenak orang tua yang berpakaian pengemis itu terhenyak. Sementara itu Intan yang telah teringat dengan Saka Palwaguna, wajahnya kembali berseri. Nah pendengar sekalian, bagaimanakah dengan nasib dari Intan Pandini kemudian? Siapakah sesungguhnya kakek pengemis yang telah menolong Intan Pandini? Untuk mengetahui semua jawabannya, ikutilah kisah babat tanah leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat terangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.